Berarti tidak punya sumber daya yang pasti karena akimu sholah waktu zakah itu yang mengarahkan adalah yakin itu. Dan kami mohon kiranya kepada Bapak tugaskan di sana mohon hati-hatinya halaman nggak muat itu jangan menghadap ke jalan sana karena starter oleh orang yang berbuatnya ke sana saja. Tetapi jamaah maunya itu cono dan juga di sana masih ada yang parkir. Ya kita istilahnya antisipasi sebelum terjadi. Jangan ketika setelah ada kejadian kita bingung. Antisipasi sebelum terjadi itulah adalah sistem yang Allah ajarkan pada kita semuanya. Jangan ketika kita bicara, berbuat, merancang setelah ada kejadian. Ya, melalui mimbar yang mulia ini kami mengharap jamaah setiap harinya mohon dengan kerendahan hati, dengan ikhlas tulus. Parkirnya jangan menghadap ke jalan sana, jangan siap di jangan siap di starter gitu menghadap ke tembok sana aja. Insya Allah nggak nggak akan ketinggalan ketika pulang kan. Ini sesuatu yang yang jelas yang harus diperhatiin. Dan sekali lagi <clears throat> ini awal pertama daripada kajian ini. Alhamdulillah sekali lagi tadi Ustadz Chef Abu Hanifah dari Cirebon itu bakda duhur habis Isa pas istirahat tadi beliau baru nyampe mungkin tadi istirahat sebentar karena beliau bawa mobil sendiri tidak dijemput dan tidak naik kereta dari Cirebon langsung naik mobil artinya akan saya sampaikan namanya kalau yang sudah hidayah yang bicara iman walaupun jauh seberang sana tanpa dijemput pun dan pulang pun tidak ada sesuatu apapun ikhlas karena lilahnya karena Allah mudah-mudahan kajian yang akan kami selenggarakan dari awal sampai akhir nanti bermanfaat, bermanfaat bagi kita semuanya. Ya insya Allah untuk menambah keilmuan-keilmuan yang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang insya Allah yang mengiring kita juga kepada ibu-ibu, anak-anak remaja yang selama ini sudah membuat banyak terhadap kegiatan-kegiatan yang disediakan bapak-bapak. Mudah-mudahan jangan lupa setiap tumal mahat itu ada pengajian remaja dan uh, akad kedua, ketiga santunan yatim piatu dan pengajian ibu-ibu yang ada yang diadakan di masjid ini, mohon kiranya jadwal itu sudah sudah ada semuanya. Dan juga khusus ke majelis alim ibu-ibu saya minta untuk jadwal setahun langsung dibikin ya. Nggak ada lagi kocokan setiap bulan, nggak ada. Pokoknya kocok sekali untuk setahun jadi biar biar anjang-anjang nanti. anjang-anjang untuk menjadi uh, tuan rumahnya, menjadi panitianya supaya enak. Ya. Itu yang saya sampaikan sekali lagi. Selamat datang kepada tamu yang dari jauh yang baru berdatangan. Selamat bergabung, selamat berjumpa, selamat mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita bisa mengikuti dan bisa kita ambil hikmah daripada isi pengajian ini. Akhirnya mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada satu Gimana selaku Ketua DKM Masjid Jamil Muhajirin. Baik para jamaah Rasulullah, mari kita sama-sama mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan langsung disampaikan Allahumma mukarram Ustaz Saif Abu Hanifah kepada al Mukarom waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم كم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وصلى الله وسلم على سيد المرسلين القائل المرء يخشر مع من أحب وأنت مع من أحببته وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا المحبة بحبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا اجعلنا من أمة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا يوم القيامة في الجنة مع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat Pecinta-pecinta ilmu Perindu-perindu Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak lupa yang kita muliakan bersama Guru kita semuanya Buya Yahya yang mudah-mudahan beliau senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa keluarga besar DKM Masjid Al Muhajirin yang kebetulan di malam hari ini kita berkumpul di tempat ini mudah-mudahan kepengurusan masjid ini mudah-mudahan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa para ustadz para tokoh masyarakat, para kiai, para pembimbing dan juga para jamaah semuanya. Kehadiran Anda di tempat ini adalah pilihan. Kehadiran Anda di tempat ini adalah sesuatu yang mahal. Jika lo dibandingkan dengan nilai harta, tidak bisa ternilai. Sampai suatu ketika Nabi Dawud alaihi salam Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kasir rijli, patahkan kakiku." Idza tajawastu an majlisimi, kalau aku melewati satu majlis ilmu, jika aku melewati satu majlis zikir, duduk di situ, enggak berkumsalam karena beliau tahu nilai majlis Berani, Pak? Lama jikalau majelis ilmunya sungguh yang buta ke majelis ini. Yang lumpuh pun ia akan memaksanya. Akan tetapi itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita dituntut untuk beriman kepada sesuatu yang goib. Beriman kepada sesuatu yang goib, kah salat, bangun malam, membaca Al-Qur'an semua goib. Jangan dibayangkan iman goib adalah surga Allah, pahala Allah, pahala Allah. Dan ketahuilah semuanya itu akan mudah jikalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun muyassarun lima khulikolah. Setiap sesuatu itu akan mudah sesuai penciptaannya. Kalau dia diciptakan oleh Allah ahli neraka, majelis ilmu susah, zikir ke masjid susah, duduk itikaf di masjid susah, tapi kalau suruh main judi, mabuk paling semangat. Kenapa? Karena Allah menghendaki dia masuk neraka. Tapi sebaliknya, jika ia dikehendaki oleh Allah adalah menjadi orang yang baik, Walaupun dia tidur subuh ngorok capek mungkin malamnya takbir akbar sampai selesai jam 2 sehingga dia tidurnya telat di saat mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bangkit dia dari tidurnya ditaruh itu yang namanya ranjang itu, ditaruh yang namanya selimut itu, ditaruh yang namanya bantal itu, ia nyamper ke kamar mandi ngambil wudhu pakai koko, pakai mukena menuju masjid Allah. Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu tidak diragukan kemuliaannya. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min baitin majtama'at kaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kelompok yang ia kumpul di satu rumah min baitillah, min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Ulama berbeda pendapat yang kokoh adalah masjid musola. Akan tetapi semuanya rumah yang dipakai amal kebaikan maka itu adalah rumahnya Allah. Makanya majelis ilmu tidak terfokus di masjid, boleh di rumah, di mana saja, yang penting dipakai nga, ngaji. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad, tidak duduk satu kelompok, satu organisasi, satu gerombolan orang, satu keluarga dari di rumah Allah, dari beberapa rumah Allah, illa alaihi mustakina kecuali Allah akan memberikan ketenangan bagi dia. Hmm. Ketenangan hidup itu Bapak Ibu bukan di mewahnya hidup, Betapa banyak orang yang punya mobil 10 kalau tidur susah. Kenapa? Dengan semuanya. Jadi kepikiran. Pernah dua. Sedangkan yang nggak punya mobil, yang hadir masjid, orang hidup mencari ketenangan. Iya pak. Orang hidup mencari ketenang, ketenangan, kangen. Punya anak mencari ketenangan, ketenangan yang hakiki diberikan oleh Allah di majelis ilmu, majelis pikir. Maka kokohkan orang tua kami. Tidak ada seorang istri yang bisa menjadikan tenang hati kita kecuali istri yang rajin majelis ilmu. Tidak ada suami yang menjadikan tenang bagi seorang istri kecuali suami yang rajin majelis ilmu, majelis zikir. Sama, tidak ada seorang anak yang menjadikan kita tenang kecuali anak yang rindu majelis ilmu dan tidak ada harta yang menjadikan kita tenang kecuali harta yang dipakai ngaji, harta yang dipakai zikir, maka itu adalah harta yang menjadikan kita ten tenang. Karena ini adalah Allah, Nabi Muhammad yang berfirman, "Illa alaihi musakina Allah akan memberi ketenangan. Oh. Hidup kalau nggak tenang Bapak Ibu capek. Hmm? ja Capek. Ada orang kaya raya itu Bapak Ibu kalau mau tidur susah. Sampai minum pil obat tidur. Akhirnya kebablasan Bapak Ibu pil obat tidurnya kebanyakan nggak bangun-bangun. Hmm? Makanya tenang itu mahal orang tua kami. Ketenangan itu mahal mahal. Tapi ingat, ketenangan itu dititipkan oleh Allah bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik illa alaihi mustaqina. Allah akan memberikan kepada mereka yang mau kumpul-kumpul mencari ilmu ketenangan, ketentraman jiwa. Hati kalau nggak tenang berarti ragu, gelisah. Dan kalau sudah hati itu ragu, gelisah, orang tua kami mau tidur susah. Ketemu orang malu, mungkin nggak enak sudah. Tapi kalau tenang, ketemu orang pede, orang tua kami mau tidur enak, nyenyak. Makanya mudah-mudahan kita diberi ketenangan oleh Allah. Illa alaihi musakina. Bukan hanya itu saja. Wa khafat humur rahmah. Allah akan meliputi kepada mereka rahmat. Sudah dikasih ketenangan, diberi rahmat. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang Allah. Kalau seorang hamba diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini hamba yang istimewa. Kasih sayang Allah itu apa? Pengkabulan doa. Kasih sayang Allah itu up. eh, enak dan puncaknya nanti di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan amalnya kecuali dengan kasih sayang Allah, kecuali dengan rahmat Allah dan rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mau kumpul seperti ini. Illa alaihi musakina wa humur rahma wa humul malaika. Dikasih ketenangan satu, dikasih rahmat dua, yang ketiga apa? Dia akan diliputi oleh malaikat. Dia akan diliputi oleh malaikat. Siapa kita, Bapak Ibu? Sampai malaikat meliputi kita. Maknanya malaikat meliputi kita itu apa? Anda dijauhkan dari kemaksiatan. Anda dijauhkan dari kejelekan, tapi diberi semangat untuk ibadah. Kenapa? Karena diintil oleh malaikat terus Kenapa ada orang maksiat? Karena malaikat gak ngintil sama dia. Yang ngintil setan. Kalau sudah ngintil setan, maksiat terus dia. Andaikan dia di masjid, tapi kan diliputi malaikat, dia bermaksiat. Di masjid maksiat di mana tempatnya orang ibadah? Ada. Karena dia tidak dibimbing oleh Allah. Oh, majelis seperti ini. Kira-kira ibu yang paling cantik siapa? Loh, ini kan musibah ini. Hmm? Jadi hadir majelis taklim bukan mencari rahmat Allah dan tidak dibimbing oleh Allah, matanya jelalatan, nyari yang aneh. Awas. Ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diliputi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita tidak diliputi oleh malaikat orang tua kami? Kita ini orang yang paling dianggap penting oleh Allah. Kita ini orang yang paling dianggap penting oleh Allah. Kalau Anda tengok, jika orang itu benar-benar dianggap penting oleh masyarakat, setiap saat omongannya akan dicatat. Bahkan di berita-berita ditunggu-tunggu ngomong apa ini, ngomong apa, ngomong apa. Gak jauh-jauh, guru kita Buya Yahya aja coba itu. Nasihat-nasihat itu mana? Mana lagi? Mana lagi? Kenapa? Orang penting. Ya kan? Kalau kita siapa yang mau nunggu kan gitu. Penting orang orang penting sehingga apa? Rela ada orang nunggu berjam-jam pengen ketemu guru buya. Iya kan? Sehingga apa? Mana YouTube yang baru mana? Nasihat dari BBM-nya mana? Nasihat dari Twitter-nya mana? Nasihat dari WhatsApp-nya mana? Terus terus karena menganggap beliau adalah orang pen, penting sehingga kita tunggu tunggu, tunggu tunggu Anda lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda di mana-mana diintil dua malaikat rokib atib hmm. kalau Anda tidak agak di, dianggap penting oleh Allah, nggak bakal Anda diintil dua malaikat tersebut. Betapa detail malaikat itu mencatat apa yang Anda lakukan. Anda ketawa, Anda sedih, Anda nangis, Anda gurau, semuanya dipajak. Ini menunjukkan apa? Allah menganggap Anda semuanya orang yang penting. Makanya nanti kalau kita menghadap kepada Allah, tidak ada suatu apapun yang kelewat. Tidak bakal ada suatu apapun yang kelewat. Sedetik, dua detik, satu menit, satu jam, gak ada yang kelewat. Jelas catatannya malaikat rotib atid. Yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Maka sungguh jika seorang hamba mikir kemana-mana diintir oleh malaikat rokib atik, dia nggak bakal maksiat. Akan tapi kadang itu hilang. Perasaan seperti itu hi, hilang. Kenapa kok hilang? Jarang hadir majelis. Hmm. Iya kan? jarang hadir maj majelis sehingga perasaan untuk diintil oleh malaikat, diperhatikan oleh malaikat ini hilang. Maka ayo yang hadir majelis seperti ini adalah nanti oleh Allah akan diliputi malaikatnya. Ini itu yang ketiga. Adapun yang keempat, banyak keutamaan orang Thank you. Thank you.